yang disebut dengan nama Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal yang para ulama, para pukaha dari melihat dan mencermati bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat mereka menyimpulkan bahwa pada sholat maghrib itu dibaca dari kisar al-mufassal dibaca dari surah-surah pendek dan pada salat isya'nya dibaca dari pertengahan al-mufassal. Dan pada sholat subuh dibaca dari yang panjangnya. Al-mufassal itu sejumlah ulama atau kebanyakan ulama menghitungnya dari surah Qaf. Surah Qaf hingga surah An-Nas. Yang panjangnya itu dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Pertengahannya dari surah Amma Yatasa'alun sampai surah Wallayli Idha yagsha dan yang pendeknya dari surah Abduha sampai surah An-Nas dan ini penting untuk kita gaji dan kita pelajari insyaallah taala bersama dengan pertemuan yang akan berulang kita baca setiap kali pertemuan maka pelajaran kita adalah di pembahasan tafsir Silahkan ambil dari mushaf terjemahan. Kita akan membaca ayat dan diharapkan setiap dari uh, saya juga minta satu ya. Setiap dari ikhwas sekalian menghafal dari ayat yang kita kaji. Ya, kita akan mengkaji sebuah ayat atau mungkin dua ayat, beberapa ayat dan insyaallah taala akan mudah untuk dihafalkan. Memang betul bahwa surah Al-Mufassal itu kebanyakan ulama bermula dari surah apa tadi? Surah Qaf. Tapi sebagian ulama ada yang menghitung surah Al-Mufassal itu berasa, ber, bermula dari surah Al-Hujurat. Dari surah Al-Hujurat. Ya kita keluar dari silam pendapat saya Kita mulai dari surah Al-Hujurat Surah ke-49 Dari Al-Quranul Karim Surah Al-Hujurat Surah Al-Hujurat ini Adalah Salah satu dari surah Madaniyah Apa artinya surah Madaniyah Surah Makkiyah Surah Madaniyah berarti turun di Madinah. Jadi tidak mesti di Madinah. Ya jadi kalau Nabi safar terus turun di tengah jalan. Jadi memang ada beberapa pendapat ya terkait dengan masalah uh, definisi surah Al-Madaniyah dan Al-Makkiyah. Jadi ada yang mengatakan bahwa surah Al-Madaniyah adalah apa yang turun di Mekah dan surah Al-Makkiyah adalah apa yang turun di Medina. Itu salah satu pendapat memang. Dan mengatakan bahwa surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum hijrah. Surah yang turun sebelum hijrah. Dan Al-Madani adalah surah yang turun setelah hijrah. Walaupun surahnya turun di Mekah. Sebab Nabi pernah berada di Mekah ketika Fathu Mekah ya. Dan itu sudah kejadian setelah hijrah. Nah, dari mengatakan bahwa surah Makkiyah itu adalah surah yang arah pembicaranya khitabnya kepada penduduk Mekah dan surah Madaniyah khitabnya kepada penduduk Medina. Nah, yang jelas ini beberapa ucapan dari para as-salaf rahimakumullah taala. Namun yang paling penting sebenarnya bahwa memang pada dua surah ini ada surah Madaniyah dan surah Makkiyah itu ada uh, perbedaan-perbedaan ciri-ciri yang membedakan. Ciri-ciri yang membedakannya. Di antara ciri-ciri tersebut kalau misalnya surah itu dimulai dengan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia atau di dalam ayat dikatakan ya ayuhan nas wahai sekalian manusia itu biasanya ciri dari surah Makkiyah wahai sekalian manusia tapi kalau ada ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, itu ciri dari surah apa? Surah Madaniyah. Iya. Kemudian pada surah Makkiyah itu biasanya ada uslub yang kuat dalam kitab. Karena memang yang diserukan terhadap kaum musyrikin banyak dari surah itu diserukan kepada kaum musyrikin yang mengingkari kebangkitan dan mereka menentang maka bentuk dari khitab pembicaraan yang menaklukkan apa yang mereka uh, jadikan sebagai landasan berfikir itu sangat terang sekali di surah-surah Makkiyah. Nah, kemudian di sisi lain di surah uh, Makkiyah itu banyak terkait dengan tauhid, dengan takrir, tentang hari kiamat yang semisal dengannya. Adapun di surah Madaniyah itu banyak terkait dengan hukum-hukum terkait dengan hukum-hukum dan adab-adab dari perkara-perkara yang dengannya agama ini disempurnakan. Baik. Jadi ini eh, sekilas ya tentang perbedaan antara surah Al-Madaniyah dan surah apa namanya? Makkiyah. Jadi kalau ada yang bertanya tentang perbedaannya itu tadi ada tiga pendapat di kalangan ulama di dalam hal ini dan seseorang ketika dikatakan di dalam buku tafsir ini surah madaniyah dia sudah bisa memahami apa dari mana perbedaan tersebut. Mungkin ada yang bertanya, apa manfaat seorang mengenal ini surah Madaniyah, ini surah Makkiyah? Ya, di antara faedahnya itu terkait dengan sebagian pembahasan nasikh dan mansuh. Ada sebagian ayat yang terhapus hukumnya. Jadi kalau nasikh dan mansuh itu ada yang terdahulu, ada yang datang belakangan. Dan tentunya yang Madaniyah itu lebih belakang daripada apa? Dari Makkiyah. Iya. Dan diantara Faedah juga mengenal ini surah Makkiyah, ini surah Madaniyah. Agar supaya kita mengenal dari tingkatan-tingkatan pensyariatan. Apa namanya? Prosesnya dan tahapan-tahapannya. Proses dan tahapan-tahapannya. Nah, dan diantara hal yang juga menunjukkan manfaat mempelajari mengetahui ini surah Madaniyah atau Makkiyah kita akan lebih mudah memahami ayat tersebut. Kandungan dari ayat tersebut apalagi terkait dengan kejadiannya, arah pembicaraannya, ya dan yang semisal dengannya. Nah, dan di antara manfaatnya juga adalah kaum muslimin itu tampak ciri mereka di dalam mengenal Al-Qur'an bukan sekadar mereka menghafal ayat-ayatnya saja, tapi juga mereka menghafal dari kejadian-kejadian dan masa yang surah itu turun atau surah itu datang. Nah, kemudian dari manfaatnya juga mengenal yaitu dari sisi eh, keindahan bahasanya atau dari sisi apa namanya eh, kelezatan bahasanya. Nah, di mana setiap surah itu ada uslubnya masing-masing, surah Madaniyah dan surah Makkiyah dalam uslub yang menjelaskan dan menerangkan. Maka ini dari hal yang sangat indah. Selain daripada itu, ya tentunya ini diketahui Makkiyah madania itu ada juga pembahasannya terkait dengan apa? Sirah Nabawiyah. Terkait dengan sirah uh, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Kemudian di antara ciri, di antara hal yang merupakan ciri surah Makkiyah, biasanya surah Makkiyah itu pendek-pendek ayat-ayatnya. Kalau surah Madaniyah biasanya uh, dia agak panjang dari apa namanya ayat-ayatnya. Nah, di surah Makkiyah banyak terkait dengan takrir tauhid dan akidah Berbeda dengan surah Madaniyah, itu banyak terkait dengan pembahasan ibadah, muamalah, hukum-hukum. Iya. Dan di antara ciri juga kalau ada surah yang menjelaskan tentang jihad dengan tangan kepada orang kafir atau hukum-hukum terhadap kaum munafikin, maka itu adalah surah apa? Hah? Madaniyah atau Makkiyah? Ya pasti Madaniyah sebab kaum munafikin tidak ada di mana? Tidak ada di Mekah baru muncul di mana? Di Madinah. Jadi ini membantu kita, memudahkan kita untuk apa? Memahami. Iya. Dari Al-Quran atau dari surah yang kita akan baca. Baik ini surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Al-Hujurat itu artinya kamar-kamar. Ya, jama dari hujurat. Biasanya di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Al-Karim Penamaan dari surah itu Kadang penamaan tersebut Diambil dari Kandungan Yang terkandung di dalam surah Dan kadang Diambil dari sebuah kalimat yang hanya ada di dalam surah itu tidak ada di surah yang lain. Seperti surah Al-Baqarah. Al-Baqarah pakai tamar buta itu nggak ada kecuali di surah Al-Baqarah saja. Di surah yang lain ada Al-Baqar, tapi tidak ada apa? Tamar butanya. Nah, jelas ya? Baik. Sama dengan Al-Hujurat. Sama dengan Al-Hujurat. Jadi dari penamaan surah itu sebenarnya ada pembahasannya di ulumul Quran, di ilmu-ilmu tentang Al-Quran terkait dengan penamaan surah. Sebab di belakang penamaan kadang kita memetik faidah-faidah. Anggaplah misalnya surah An-Nahl. Itu dikenal ya dengan nama surah apa? An-Nahl. Di kalangan sebagian as-salaf disebut juga dengan nama surah An-Ni'am. Surah tentang nikmat-nikmat. Akan nah, secara umum bisa dipahami ini surah kalau dikatakan surah An-Nahl berarti ada hubungannya dengan lebah. Dan memang ada disebut lebah di dalamnya. Di dalam surah ini. Disebut surah An-Ni'am, surah tentang nikmat-nikmat Berarti ini surah berbicara tentang apa? Nikmat-nikmat Allah. Dan memang betul surah ini luar biasa. Kalau kita cermati dari kandungannya terkait dengan masalah mensyukuri nikmat. Di dalam surah ini firman Allah wa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Di dalam surah ini pula firman Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." nikmat apapun yang ada pada kalian maka nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi di antara penamaan surah itu ada yang penamanya berasal dari nabi, nabi yang menamakannya. Dan ada yang berasal dari berjalan di tengah para sahabat. Iya. Di tengah para ulama. Tapi secara umum bahwa penamaan dari surah-surah ini adalah hal yang ma'thur. Suatu hal yang berjalan di tengah para ulama bukan dari uh, perkara yang dikatakan dibuka pintu ijtihad dia menamakan surah ini surah dengan penamaan apa saja tapi dilihat apa yang berjalan di tengah as-salaf di dalam hal tersebut. Baik. Jadi ini surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ada silam pendapat di kalangan ulama. Apakah dia Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama pada setiap surah atau dia hanya ayat yang memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Iya. Dan itu yang kedua adalah yang benar ya. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Al-Quran. Tapi dia adalah memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Karena itu disyariatkan seorang ketika memulai membaca sebuah surah, dia membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mulai membaca. Iya. Tapi dia bukan masuk di dalam surah itu. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang surah Al-Fatihah, Rasulullah bersabda, "Qusimatis salatu baini wa abdi kismain atau nisfain." telah dibagi surah Al-Fatihah antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Perhatikan, surah Al-Fatihah dibagi menjadi apa? Dua bagian. Kemudian dalam kelanjutan hadis, ini hadis qudsi ya, Allah berfirman, "Idza qala al-'abd alhamdulillahi rabbil alamin" Qala Allah hamidani abdi. Kalau si hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman, ku memujiku. Kalau siapa membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman bahwa hambaku telah apa namanya? Eh, asna alayya abdi, telah memujiku. Apabila siapa berkata berkata, Malik yaumiddin, maka Allah berfirman, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Ini sudah tiga. Dan apabila siapa berkata, kada na'budu wa kada setain Maka Allah firman, ini antara aku dan antara hambaku. Berarti ayat yang keempat ini, ia iya iyyaka na'budu wa iyyaka setain ini yang pertengahan antara Allah dan antara apa? Hamba. Berarti tiga ayat sebelumnya, tiga ayat apa? Setelahnya. Dan tanpa sekali ya, tidak ada penyebutan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan artinya dalam sholat, seorang tidak membaca bismillah. Bismillah dibaca. Iya, yang ada silam pendapat di kalangan ulama itu bismillahnya itu dijaharkan atau tidak. Iya. Nah ini masalah silam pendapat di kalangan ulama. Tidak usah dijadikan sebagai masalah yang terlalu diributkan. Iya. Sampai sebagian orang kadang kalau bismillahnya tidak dijaharkan, dia ulangi sholatnya. Iya. Nah ini adalah hal yang kurang tepat. Harusnya seorang itu berpijak dengan dalil. Berpijak dengan apa? Dalil. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalau bahasa Indonesia dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Maha Pemurah Maha pengasih, lagi maha penyayang. Itu sama saja maknanya ya. Ya, sebab memang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu dari asal kata yang sama, yaitu dari kata Ar-Rahmah. Dari rahmat. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman yang maha merahmati, Ar-Rahim juga yang maha merahmati. Ketika dikatakan Bismillah dengan nama Allah, banyak di sini itu bisa dilistiana bermakna dia mohon pertolongan kepada Allah. Itu yang dipandang oleh kebanyakan ulama. ada sebagian yang mengatakan lil musahabah. Dia membacanya dengan apa namanya? menghadirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dua kemungkinan, mungkin ada walaupun orang-orang yang mengatakan lil mustahabah itu kadang ada niat tidak bagus seperti orang-orang asy'ariyah. Ya. Mereka tidak mau mengatakan banyak lil isti'anah karena keyakinan mereka yang keliru di pembahasan takdir. Ya. Hanya saja ahli sunnah mengatakan tidak ada masalah, dikatakan lil isti'anah. Jadi seorang itu ketika dia menyebut nama Allah, dia mohon pertolongan kepada Robnya. Bismillah dengan nama Allah. Isim itu Kata tunggal ya dalam bahasa Arab isim. Begitu disandarkan kepada nama Allah, ini idhafah kepada suatu kalimat kalau diidhafakan itu memberikan makna umum. Apakah dia mufrad dan juga jamak. Menurut pendapat yang lebih kuat di pembahasan bahasa dan usul fikih. Iya. Jadi seakan-akan seorang itu Ketika dia berkata bismillah dengan nama Allah, seakan-akan dihadirkan seluruh dari Asmaul Husna. Seakan-akan dihadirkan seluruh dari apa? Asmaul Husna. Dan memang pokok dari Asmaul Husna adalah nama Allah. Itu adalah Ismul a'bab Iya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kita tidak baca Bismil Aziz, Bismil Karim, Al Kabir, nama-nama yang lain. Ya, sebab dengan nama disandarkannya nama kepada Allah itu sudah cukup. Apalagi diwakili dengan nama Allah yang merupakan alismu al abam nama yang teragung dari Asmaul Husna. Karena itu ketika disebutkan dari Asmaul Husna tidak disebut nama yang lain. Allah firman walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah nama-nama al-husna, nama-nama yang maha baik. Maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian dengan nama-nama itu. Iya, hanya disebut nama Allah. Jadi ini dari keagungannya ya memahami. Seorang kalau nggak paham ini kurang dia di dalam pengagungan, di dalam membacanya. Tapi kalau dia tahu dari kandungan maknanya subhanallah, itu akan memberikan pengagungan dan pembesaran di dalam hatinya kepada Rabbnya. Ini dia memohon dengan menyebut seluruh nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu artinya Al-Ma'bud. Iya. Jadi Allah bermana Al-Ma'luh yang artinya Al-Ma'bud. Mahabbatan wa ta'ziman wa ijlalan. Yang artinya yang diibadahi dengan penuh kecintaan, pengagungan dan pembesaran Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini dua nama yang lain. Dua nama yang lain. Dua nama ini dari kata rahmat. Artinya yang maha merahmati. Jadi Ar-Rahman artinya yang maha merahmati. Ar-Rahim juga artinya yang maha merahmati. Iya. Kalau begitu apa bedanya? Ya. Kita harus tahu perbedaannya. Jangan memahami dalam bahasa Indonesia saja. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Kan sama saja. Iya. Nah, kalau ingin memahami perbedaannya, nah itu di dalam memahami kandungan dari nama itu. Iya. Sini saya beri kaidah dalam bahasa Arab secara global supaya kita bisa mudah memahami. Orang Arab berkata, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Adanya tambahan huruf dalam sebuah kata itu menunjukkan adanya tambahan makna di kata itu. Ya kalau dia kata tiga huruf dan kata lima huruf, maka pada kata yang lima huruf ada tambahan makna tidak ada di kata yang berapa? Tiga huruf. Sekarang kita hitung Ar-Rahman. Alifnya kita tinggalkan ya. Rahman. Ra. Coba dihitung. Ra. Ha. Mim. Alif Rahman kan panjang kan? Alif terus nun. Berarti berapa? Lima. Ar-Rahim. Ra. Satu. Ha. Dua. Ya. Tiga. Mim. Berarti berapa? Empat. Lebih banyak mana hurufnya? Rahman atau Rahim? Lebih banyak di Ar-Rahman. Iya. Berarti kandungan makna pada kandungan rahmat di dalam Ar-Rahman itu lebih apa? Lebih luas. Lebih luas. Karena memang Ar-Rahman itu rahmat Allah untuk seluruh makhluk. Masuk di dalamnya jin dan manusia, muslim maupun kafir, Semuanya dapat dari rahmat. Orang kafir kalau tidak dapat dari rahmat Allah, tidak mungkin dia hidup di atas muka bumi. Ya kan? Nah, ini sudah modal untuk antum bisa memahami apa? Keindahan nama. Ya, Apalagi kalau baca surah Ar-Rahman. Luar biasa surah itu. Di dalam memaparkan kandungan dari rahmat Allah. Subhanahu wa ta'ala yang maha luas. Ini rahmat. Kalau rahim, rahim ini rahmat khusus untuk kaum mukminin. Rahmat khusus untuk siapa? Kaum mukminin. Iya. Karena itu dalam Al-Quran kalau disebut kaum mukminin wakana bil mukminina rahima dan Allah terhadap kaum mukminin sangat merahmati. Tidak dikatakan rahmana, pakai apa? Rahima. Nah, itu perhatikan ya penggunaan-penggunaannya. Iya. Perbedaan dari sisi lain, Ar-Rahman itu terkait dengan zat Allah. Sifat datiyah. Dia maha merahmati. Adapun Ar-Rahim itu terkait dengan fi'il. Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini perbedaan antara dua nama. Iya. Perbedaan antara dua nama. Maka ini subhanallah dua nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim ini dari pokok kandungan Asmaul Husna. Sebab so, Asmaul Husna itu perputarannya pada nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rabb. Tiga nama. Iya. Nama-nama yang lain dari keagungan dan keelokannya serta keindahannya kandungannya kembali kepada tiga nama tersebut. Nah, karena itu seorang yang bagus pemahamannya terhadap Al-Quran, indah fikihnya terhadap Asmaul Husna. Ya. Ketika dia membaca sebuah nama dari nama-nama Allah, itu dia harus berhenti di situ, tafakkur. Apa arti nama itu? Dan kenapa nama ini disebut di tempat ini? Ya. Harus dia tafakur di situ. Karena penyebutan nama di situ itu ada kandungannya dengan ayat. Kenapa ditutup dengan nama ini bukan dengan nama lain? Itu punya pengaruh. Karena itu disebutkan ya bahwa seorang Arabi seorang Arabi, tahu Arabi ya? orang Arab kampung. Ya. Tapi masya Allah Arabi itu fasih bahasanya. Ya. Dia mendengar ada orang baca Al-Quran. Surah Al-Maidah. as wa was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan min Allah wallahu dia baca apa? Dia membacanya wallahu samiun alim begitu. Kira-kira yang dia baca laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Balasan dari balasan karena perbuatan mereka, siksaan dari Allah. Tapi akhir ayatnya dia keliru orang ini membaca. Dia bacanya ada Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Arabi itu bukan ayat Al-Qur'an itu yang kamu baca. Gak cocok katanya. Coba periksa lagi. Kata orang ini, siapa bilang? Iya itu Al-Quran tidak akan seperti itu kata Arabi. Ya, coba kamu periksa lagi. Dia periksa, ternyata memang betul dia salah. Akhirnya dia benarkan bacanya. Wallahu azizun hakim. Di akhirnya. Arabi berkata, ah, sekarang baru benar. Kata Arabi. Allah azizun hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Karena dia maha perkasa. Maka siapa yang keluar dari hukumnya diberi hukuman. Hakim maha bijaksana terhadap hukum yang dia dia berikan. Nah, itu baru cocok mananya. Kalau dia maksud sami alim, maha mendengar lagi maha mengetahui apa apa kaitannya dengan pembahasan tadi. Nah, ini kan fikih namanya. Jelas ya? Sama dengan ayat pertama ya di surah Al-Hujurat ini kita akan baca. Ada nama sami alim. Iya. Apa faedah dari ayat itu? Nah, itu semuanya terkait dengan kandungan suara memahami Asmaul khusna. Karena itu kalau Seorang terbiasa dengan tafsir ayat-ayat. Terbiasa dia memahami dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia terbiasa dalam memahami Asmaul Husna. Maka setiap kali berlalu sebuah nama dia berhenti. Tafakkur akan kandungan nama itu, keindahannya dan memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diantara kelezatan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Dan inilah dari keimanan-keimanan di kalangan ahlul ilm, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengetahui. Ya. Karena itu rugi sekali. Rugi sekali kalau seseorang itu tidak mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepadanya, hanya berlalu begitu saja dia baca. Ya alhamdulillah kalau dia baca ya. Ada sebagian orang, masya Allah dia khatam Quran di bulan Ramadan saja. Ya, itu pun kalau di bulan Ramadan untung kalau dia khatam. Iya. Harusnya kita lebih banyak lagi hidup dengan Al-Quran. Mencintai Al-Quran ini. Dan kita memberikan haknya. Sebagaimana mestinya. Dan jangan sampai kita tergolong kepada orang-orang yang menelantarkan Al-Quran. Melalaikannya wal billah. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran. Wa qala ar Ya Rabbi inna qawmi ittakhadu hadal Qur'an mahjura. Berkata Rasul, Wahai Rabbku sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan, dihajar. Ini ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kaum musyrikin yang mereka berpaling dari Al-Quran. Tapi konteks dari ayat lebih umum. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa meninggalkan Al-Quran itu banyak bentuknya. Mungkin sekarang kalau ada yang seorang muslim ditanya, "Kamu ini dikatakan kepadanya, "Kamu ini meninggalkan Al-Qur'an." Mungkin dia langsung marah. "Oh ya, benar saja kamu. Saya ini juga muslim, cinta kepada Al-Qur'an." Tapi kalau ditanyakan sifat-sifat orang yang meninggalkan Al-Qur'an, mungkin sebagiannya ada pada dirinya. Bagaimana orang yang meninggalkan Al-Quran itu? Di antara meninggalkannya, dia meninggalkan tidak membacanya. Satu meninggalkan Al-Quran tidak tadabur terhadap kandungannya. Sudah seberapa banyak kita merenungi ayat Al-Quran, membacakannya, apa membacanya, menghadiri majelis-majelis tafsir. Kita memahaminya. Ini dari tadabur saya subhanallah kita sudah banyak bolong ya di tadabur ini. Padahal di masa sekarang ini Ya kita banyak fasilitas. Ya, tapi fasilitasnya lebih banyak digunakan untuk hal yang melalaikan. Itu HP misalnya ya. Di HP sekarang itu aplikasi-aplikasi Al-Quran banyak. Ada seorang yang ingin tadabbur Al-Quran. Ya. Dia download aplikasi misalnya. Ada Al-Qurannya. Ada suara yang membaca. Dia bisa pilih kori-korinya syekh yang membaca ya sambil membaca dia lihat Al-Qur'annya kemudian ada aplikasi dia tampilkan juga dari tafsirnya langsung terjemahannya itu aja dia beri waktu kosong dia baca Al-Qur'an ya tapi yang menjadi masalah ada aplikasi Al-Qur'an di situ di sampingnya ada aplikasi WhatsApp ada aplikasi uh, Telegram ada Facebook huh? Eh? Nah, ini yang banyak dibuka ini yang satu-satu. <laughs> nah, ini yang repot sekarang. Harusnya kita memberikan waktu khusus untuk kalam Rob kita. Padahal quran yang merupakan penyembuh segala penyakit. Sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita perhatikan dari kandungan Al-Quran ini, tadabbur. Jadi ini mana yang kedua dari meninggalkan Al-Quran itu dia tidak tadabur, Ya kalau dia tidak tadabur terhadap Al-Qur'an, nah ini termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Menghajar Al-Qur'an. Tahu ya menghajar ya? Menghajar itu mengisolasi. Jadi ada orang kawannya, dia berjumpa dia tidak mau salami, dia tidak mau temui. Nah, itu menghajar namanya, mengisolasi. Ya, memboikot. Nah, ini seperti itu. Penafsiran Ibnu Qayyim. Ini yang kedua. Dan yang ketiga dari mana menghajar Al-Quran, dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Iya. Afan, sebelum ke situ, dia tidak beramal dengan kandungannya. Dia tidak beramal dengan apa? Kandungannya. Itu tadi tadabbur. Ya. Maka dari kandungan Al-Quran kita amalkan. Kita berusaha baca sebuah ayat dalam satu hari. Kalau dia ingin lebih bagus, ada kadar yang dia baca, dia berusaha mengkhatamkan Al-Quran, dia baca. Ya. Kalau dia tidak mengerti maknanya, maka dia sisihkan waktu, dia baca sambil melihat maknanya. Walaupun beberapa ayat. Kemudian dia sisihkan waktu lain, dia dengar dari pelajaran-pelajaran tentang tafsir ayat-ayat, tafsir Al-Quran. Supaya tampak kecintaannya kepada Al-Quran. Kelihatan dari keagungan Al-Quran ini. Demikian seharusnya. Nah, kalau ada dari ayat-ayat sudah berlalu dia pahami, maka diamalkan dari kandungannya. Diamalkan dari kandungannya. Dan ini surah Al-Hujurat luar biasa ya surah ini. Surah ini terdapat penjelasan adab seorang hamba kepada Robnya, adab seorang hamba kepada nabinya, adab seorang hamba antara sesama manusia, dan adab seorang hamba pada dirinya sendiri. Ayat ini, eh, surah ini adalah terdapat di dalamnya pondasi-pondasi yang menjalin kehidupan antara dia dan antara Allah, antara dia dan antara sama manusia. Kalau mau berbicara tentang fikih kenegaraan, hubungan kemasyarakatan, surah ini pembahasan terkait di dalamnya. Maka itu perlu pengamalan. Jadi sebuah ayat dia pahami, dia mengerti dari tafsirnya, kandungannya, dia kerjakan subhanallah. Betapa banyak kebaikan yang dia dapatkan. Kemudian yang keempat dari meninggalkan Al-Quran, dia tidak berhukum dengan hukum-hukumnya. Iya. Dikatakan hukum Al-Quran begini, dia cuek terhadap hal tersebut, tidak mengindahkannya, tidak memperhatikannya. Iya. Dan yang kelima dari meninggalkan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai obat dan penyembuh. Ini dari kekeliruan. Seorang kadang kalau dia sakit, pikirnya dokter saja, cari obat, cari resep. Ya, kalau sekarang ini herbal. Hah? Tapi subhanallah, jarang ada yang berpikir dia mengambil Al-Qur'an, membacanya atau dia mengambil air, dia bacakan dari ayat-ayat Al-Qur'an, rukyah kemudian dia minum. Itu kan penyembuh namanya. Dia menjadikan Al-Qur'an sebagai apa? Penyembuh. Nah, ini kapan ditinggalkan? Ini dari bentuk menghajar, meninggalkan apa? Meninggalkan Al-Qur'an. Konteks ayat umum. Rasulullah berlindung kepada Allah mengadukan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai hal yang dihajar, yang ditinggalkan. Dan jangan sampai kita tergolong kepada salah satu dari lima golongan ini. Baik. Kita belum masuk ya di ayat yang pertama sudah masuk waktu sholat isya. Baik untuk sementara saya cukupkan dalam sini. Insya Allah taala untuk setiap kali saya ke sini saya akan mengkaji dari tafsir ayat-ayat. Ya, walaupun satu ayat kita baca dan sekarang kita sudah tafsirkan satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. nah ini pada basmalah pada Bismillahirrahmanirrahim terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah seorang hamba itu selalu bersandar, bergantung kepada Allah dalam segala perkaranya. Dan faedah yang kedua, bagaimana seorang hamba itu diikat pada segala keadaannya untuk terikat hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat di dalam ayat penetapan tiga nama. Nama Allah, nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Dan pada setiap nama ini ada kandungannya masing-masing. Ya, dan ini dari pembahasan Asmaul Husna. Subhanallah dari pembahasan yang sangat indah sekali. Harusnya selalu kita pelajari, kita ulangi. Iya. Ini dari pembahasan-pembahasan di akidah. Tapi yang repot, jarang di antara manusia yang ingin mengkajinya, membahasnya, padahal kalau dipelajari secara baik, mungkin dia hanya perlu beberapa waktu untuk mengkaji Asmaul Husna seluruhnya. Dari Asmaul Husna, dari Al-Quran dan As-Sunnah, dia pelajari maknanya secara global, dia pahami kandungan dan artinya. Ya. Kemudian selalu dia ulangi, maka itu pasti akan memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan. Akan membangun pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amalan yang salih serta menjadikan rezeki kita semua sebagai keimanan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, memberikan kepada kita semua petunjuk untuk senantiasa berada di atas keislaman dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia ini di alam kubur dan tatkala kita semua berdiri depan Allah Subhanahu wa taala.